Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. al بعد kitabullah wa الحديث al الله وخير Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa وسلم al-umur محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد الإيمان معاشر المسلمين para pendengar yang berbahagia azan ya Allah wa iyyakum jami'an Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu kembali di saluran ini kita masih membahas tentang Al-Kabair. pertemuan yang terakhir kita telah membahas dosa besar yang ke sembilan yaitu memutus tali silaturahim. Sekilas mengulang apa yang telah kita sampaikan kemarin bahwa memutus tali silaturahim merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar yang mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengancam dengan ancaman yang sangat berat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq والذين يسلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب dan orang-orang yang menepati perjanjian mereka kepada Allah dan tidak melanggar perjanjian itu dan mereka menyambung tali silaturahim yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung dan mereka takut kepada rohnya dan mereka takut su'ul hisab yaitu hisab yang buruk kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah qati'atu rahim tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahim. Demikianlah pembahasan kita yang terakhir. Nah, berikut ini kita akan melanjutkan Al-Kabidatul Ashirah Dosa besar yang ke-10 yaitu Zina Dosa Zina Mungkin semua orang Semua bangsa Bahkan semua agama sepakat bahwa zina merupakan satu perbuatan keji. Dosa besar yang berhak mendapatkan hukuman atas pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Para ikhwan fiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Namun perkara yang sudah jelas dan sudah terang bagi kami matahari di siang bolong ini justru sekarang ini menjadi suatu perkara yang biasa. Maraknya perzinahan di masa sekarang ini merupakan suatu fenomena yang sangat pahit dan tidak bisa dipungkiri. Baik dina yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Baik suka sama suka maupun terpaksa. perzinahan dengan berbagai motif ya dan eh, apa tujuannya ya sekarang ini tersebar di tengah-tengah umat manusia dan tersebarnya perbuatan asusila ini dapat kita saksikan hampir di setiap media massa samping tidak tindak kriminal yang tak terhitung lagi jumlahnya begitulah Ikhwanifiddin, para Ikhwanifiddin, azan Allah wa iyyakum jami'an. Perzinaan seakan-akan telah menjadi suatu hal yang lumrah dan biasa. Betapa banyak kita lihat dan kita saksikan wanita-wanita yang mengandung sebelum menjadi istri yang sah. Dan bayi-bayi yang suci lahir tanpa seorang ayah. Bahkan lebih parah dari itu, sering kita dengar seorang ayah yang tega menghamili anak kandungnya. Atau sebaliknya ibu yang selingkuh dengan anaknya. Atau ya, eh, kakak adik yang saling berzina, eh, berzina satu sama lainnya. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian keji yang sulit kita percaya. Itu mungkin hanya sekelumit fakta yang sudah cukup cukuplah memberikan gambaran betapa telah rusak kehidupan masyarakat akhir-akhir ini. Hampir-hampir tidak bisa kita bedakan antara perilaku manusia dan perilaku binatang yang hidup di hutan belantara. Padahal kita telah memaklumi bahwa zina ini merupakan perbuatan dosa besar yang membawa azab baik itu di dunia maupun di akhirat. Seorang berzina diancam hukuman baik itu di dunia berat berupa eh, seratus kali cambuk ataupun dirajam. Sedangkan di akhirat mereka akan mendapat azab yang lebih pedih lagi. Ikhwan Fiddina Azani Allah wa Iyakum Jami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya telah secara keras mengharamkan perbuatan zina ini. Di antaranya Allah firman Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahid wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafa fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambuk. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan dan dilihat oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melarang zina itu, tapi juga melarang mendekatinya. Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Demikian pula Allah mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hamba-hambanya yang mustaqim hamba-hamba Ar-Rahman hamba-hamba Allah yang sejati di antara ciri-ciri mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain bersama jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang hak dan tidak berzina. masih siapa melakukan demikian itu, yaitu syirik, membunuh jiwa tanpa hak dan zina, maka niscaya ia akan mendapat balasan atas dosa yang dilakukannya itu dan akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Demikian pula salah satu isi bayat yang diambil oleh eh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya eh, dari para mukminat adalah wala yazmin dan janganlah kamu berzina surah Al-Mumtahanah ayat 12 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu Demikian pula di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa ولا yuzakkihim ولا la yanzuru ilaihim عذاب lahum alim ada tiga jenis manusia yang Allah tidak akan mengajak mereka berbicara pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, tidak melihat mereka dan bagi mereka adab yang sangat sedih. Syekhun zanin wa malikun kazzab wa ghailun mustaq wa ailun mustaqbir. Ketiga orang itu adalah orang tua yang berzina, penguasa yang pendusta, dan orang miskin yang sombong. Ya, jadi salah satu di antara orang-orang yang Allah tidak ajak bicara pada hari kiamat, tidak mensucikan mereka dan tidak melihat mereka dan bagi mereka atas yang pedih pada hari kiamat nanti adalah syekhun dari orang tua yang berzina. Demikian pula Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah mengatakan la yazni zani hina yazni wa tidaklah berzina seorang pezina saat berzina sedang ia dalam keadaan mukmin. Masih diriwayatkan juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Jika zina al-abdu, kharaja kharaja minhu al-iman, kana kardillah, faida faida anqata minhu raja ilaihi al-iman." Jika seorang hamba berzina, maka keluarlah darinya iman, dan jadilah ia seperti awan mendung. Jika ia meninggalkan zina itu maka kembalilah keimanan itu kepadanya. Jadi e, zina, perbuatan zina merupakan perbuatan yang bisa melepaskan keimanan seseorang ketika dia berzina. Diriwayatkan dari al mizbar Ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Bagaimana pandangan kalian tentang zina?" Maka mereka menjawab Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya. Maka ia haram sampai hari kiamat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar يزني bi بأشرة niswatin أيسر عليه min أن bi imra'ati jarihi Sekiranya seorang laki-laki berzina dengan 10 orang wanita, itu lebih ringan daripada ia berzina dengan istri tetangganya. Ya, ini menjelaskan hadis ini menjelaskan kepada kita ya bahwa apabila dia berzina ya, dengan wanita yang warna wanita yang mana wanita itu adalah tetangganya sendiri maka ini merupakan satu dosa yang lebih besar lagi ya jadi zina itu juga bertingkat-tingkat zina secara umum itu adalah satu perbuatan keji dan nista perbuatan dosa besar namun akan lebih besar lagi apabila wanita yang eh, menjadi pasangannya berzina itu adalah eh, kerabatnya sendiri ya atau tetangganya sendiri. Ya, nah demikian. Jadi hadis-hadis eh, ayat-ayat yang kita bacakan tadi, demikian juga eh, hadis-hadis yang kita bawakan tadi, itu semua menjelaskan kepada kita kerasnya pengharaman zina. Bahwa zina itu adalah seburuk-buruk jalan dan sejelek-jelek perbuatan. Dia terkumpul padanya seluruh bentuk kejelekan. Seperti misalnya kurang agamanya, tidak adanya sikap warak, rendahnya muruah, kehormatan, dan tipisnya rasa cemburu. Sehingga kita uh, tidak akan menjumpai seorang pembina itu yang memiliki sifat warak, menepati perjanjian, lurus ucapannya, menjaga persahabatan, memiliki kecemburuan kepada keluarganya. Ini merupakan akibat dari perbuatan dan zina tersebut. Demikian yang kejadian azan ya Allah wa Dan ancaman yang keras terhadap pelaku eh, pelaku zina ini ya itu dapat dilihat dari uh, beberapa perkara ya ancaman yang keras atas uh, para pelaku zina ini itu dilihat dari uh, beberapa perkara yang menunjukkan kerasnya ancaman tersebut yang pertama adalah hukuman yang keras ya mulai dari ya, didera ataupun dicambuk sampai dirajam yaitu dilempar dengan batu sampai mati yang kedua, jadi umumkannya hukuman. Yaitu dilakukan hukuman itu di hadapan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi di dalam kitabnya ya berkaitan dengan hal itu, "Wal ada bahuma ta'ifatun minal mu'minin." Hendaklah pelaksanaan hukuman terhadap mereka ini disaksikan oleh kumpulan dari orang-orang yang beriman. Nah, kemudian yang ketiga, Allah subhanahu maka dari itu syariat ya bukan hanya melarang perbuatan zina, tapi syariat melarang hal-hal yang dapat menjurus kepada zina. Ya larangan atau menutup semua wasilah menuju perzinahan. Nah setelah kita menyaksikan betapa buruknya perbuatan zina dan jeleknya akibat yang ditimbulkannya di tengah-tengah masyarakat, ya maka kemudian eh, satu sama lain saling tuding dan saling menyalahkan banyak di antara mereka dan dari kita mungkin bertanya mengapa hal ini bisa terjadi mengapa fenomena zina ini begitu maraknya di tengah-tengah masyarakat sebenarnya bila kita mau berpikir ya lebih e, dalam lagi saya jawaban itu akan segera kita dapatkan yaitu semua itu terjadi karena masing-masing manusia tak lagi mengindahkan rambu-rambu syariat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan langkah-langkah preventif yang akan membentengi manusia dari keke kekejian zina ini. Ya, dikala pelanggaran syariat sudah dianggap sebagai satu hal yang biasa, maka pada saat itulah ya sebenarnya pintu zina ini terkuak lebar dan siap menelan siapa saja yang akan menjadi korbannya. Nah, tentunya setiap orang ya tidak menghendaki hal ini dan hanya ada satu jalan yang mampu menyelamatkan kita, ikhwan ekedim para pendengar yang berbahagia yaitu kembali kepada agama Allah. Kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut ini akan kita jelaskan beberapa perkara yang harus diperhatikan sebagai langkah pencegahan terhadap perbuatan zina. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, apabila seorang itu bisa menjauhi ya hal-hal ini maka minimal dia telah selamat dari perbuatan zina itu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak mendekati zina, yaitu tidak mendekati wasilah-wasilah dan sarana-sarana yang bisa menjurus kepadanya. Maka kita harus menutup wasilah-wasilah tersebut. Di antaranya adalah yang pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum wanita supaya tetap tinggal di rumahnya dan melarang mereka bertabarruj yaitu menampakkan aurat mereka, perhiasan mereka. Dan janganlah mereka keluar dari rumah kecuali karena satu hajat yang mendesak, yang penting. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Surat Al-Ahzab ayat 33. Di dalam ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh wanita-wanita yang beriman untuk tetap berada di rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk perkara-perkara yang mendesak dan sangat penting. Dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang menampakkan dan memamerkan perhiasan dan aurat mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini bersabda, "Almar'atu auratun, faida harajat istasrafah syaitan." Wanita itu adalah aurat, maka jika ia keluar, ia akan diintai oleh syaitan. Hadis ini dilakukan oleh al tirmidzi dengan sanad yang sahih. Jadi ini merupakan salah satu wasilah yang menyebabkan terjadinya ya apa namanya kita kata perbuatan-perbuatan zina. Itu wanita-wanita yang keluar dari rumah mereka berhias dan bersolek seperti wanita-wanita jahiliyah, wanita-wanita non-muslim, wanita-wanita yang tidak mengenal agama, hingga akhirnya perbuatan mereka itu mengundang ya perbuatan-perbuatan zina. Tingkah laku mereka itu mengundang perbuatan terjadinya perbuatan-perbuatan zina. Itu satu wasilahnya yaitu hendaknya kaum wanita tetap berada tinggal di rumah-rumah mereka dan tidak bertabarruj, tidak berhias seperti ya orang-orang yang ya gitu tidak mengenal agama. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum wanita agar menutup auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Mereka diperintahkan agar menutupkan jilbab ke seluruh tubuhnya ya Allah mengatakan ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihim min jalabibihin dzalika adana ay arafna fala yuzain wa kana Allahu ghafurur rahima wahai nabi katakanlah kepada istri-istrimu anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang yang beriman hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengatakan pada yu'dain. Dengan berjil, berjilbab itu mereka tidak akan diganggu. Ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, e, perbuatan pamer aurat yang dilakukan oleh wanita-wanita sekarang ini itu sangat mengundang terjadinya, ya memicu terjadinya perbuatan-perbuatan zina di tengah-tengah masyarakat nah dalam hal ini tentunya jilbab, ya hijab yang diperintahkan di dalam ayat ini, yang eh, diperintahkan dalam syariat adalah jilbab yang telah memenuhi kriteria-kriteria syar'i. Ya, menutup seluruh bagian tubuh, ya, tidak transparan, tidak ketat, ya, tidak merupakan perhiasan, ya, tidak merupakan perhiasan, ya bukan pakaian syuhrah dan bukan pakaian yang menyerupai pakaian orang-orang yang kafir. Jadi kriteria-kriteria syariat harus diperhatikan di dalam memakai jilbab ini. Janganlah seperti memakai jilbab seperti jilbabnya wanita-wanita Nasrani. Ya, janganlah juga memakai jilbab ya jilbab gaul sekarang ini yang ketat ataupun transparan atau menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Nah ini dipandang belum mengulurkan jilbab seperti yang diperintahkan di dalam ayat. Jadi harus diperhatikan ya apa namanya uh, kriteria ya jilbab yang syar'i. Nah, hijab ini merupakan salah satu sarana untuk menjaga kesucian seorang wanita, menjaga kehormatan mereka. Nah, ketika seorang wanita sudah berani menjajakan dan memamerkan auratnya, maka secara tidak langsung sebenarnya ia telah rela dirinya untuk dinikmati dengan ya, dengan dengan cara yang murah dan ya, secara murahan dan mempersilahkan tangan-tangan jahil untuk mengganggunya ya memancing orang-orang untuk mengganggunya ya mata-mata jalan ya seolah-olah dipersilakan untuk menikmati tubuhnya nah demikian ikhwanifiddin ya, azan Allah wa nah dengan dengan hijab ini dengan jilbab ini maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada adana ayyurafna fala yu'dais ya dengan jilbab itu mereka lebih mudah untuk dikenali ya dikenal sebagai wanita-wanita yang soleha wanita-wanita yang menjaga muruahnya, menjaga kehormatan dirinya, ya dan falayudain. Dengan itu juga mereka tidak akan diganggu oleh orang-orang yang jahil. Nah, kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala melarang seorang wanita keluar dari rumahnya dengan memakai minyak wangi, berparfum, memakai parfum. Ya, karena ini eh, salah satu perkara yang mengundang perhatian kaum lelaki untuk mendekatinya ya dimulai dari kata-kata kemudian pertemuan kemudian akhirnya terjadilah perbuatan zina maka Allah Subhanahu wa taala melarang itu seorang wanita keluar dari rumahnya ya dengan memakai minyak wangi dengan memakai parfum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ayyuham ra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha ya fahiya zaniyah seorang wanita yang keluar dengan memakai parfum minyak wangi. Lalu lalu ia melewati kaum lelaki ya hingga mereka dapat mencium bau bau harumnya, mencium aroma wanginya, maka sesungguhnya ia telah berzina. Maksudnya adalah ia telah mengundang satu perbuatan yang menjurus kepada zina. Ikhwanifiddina azani Allah wa iyyakum Maka diperhatikan ya, kepada kaum wanita ya agar tidak mengenakan wewangian ketika mereka keluar dari rumahnya. Nah kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan yang keempat. Ya, di antara wasilah yang perlu ditutup untuk mencegah terjadinya perbuatan zina adalah Allah memerintahkan kaum mukminin dan mukminat agar menundukkan pandangan mereka yaitu mereka menahan pandangan dari perkara-perkara yang diharapkan karena mata adalah panah syaitan yang dapat merusak hati manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman, "Kullil mu'minin ayyaghuddu kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un wa kullil mu'minati من min ويحفظن wa ولا furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ayat 30 dan 31 Allah mengatakan katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tahu apa yang mereka perbuat. Dan katakan juga kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak dari mereka. Jadi menahan pandangan. Ya, menundukkan pandangan, menjaga pandangan mata ini merupakan salah satu wasilah untuk menutup perbuatan zina. Berapa banyak perbuatan zina itu dimulai dari pandangan, ya kemudian ya eh, komunikasi dan apa berlanjut kepada komunikasi pertemuan hingga akhirnya berujung berujung kepada perzinahan. Ya, Khonifuddin Baik. Jadi ini merupakan salah mungkin salah satu hikmah di mana Allah mendahulukan azaniyah daripada azani di dalam ayat ya eh, seolah-olah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa wanita di sini azani ya itu wanita-wanita yang berzina wanita merupakan ya apa namanya eh, satu e, wasilah terbesar ya terjadinya perzinaan ini ya banyak pintu-pintu zina itu terbuka melalui kaum wanita maka kita lihat tadi poin pertama kedua ketiga itu semua berkaitan dengan wanita ya wanita itu jangan uh, hendaklah tetap tinggal di rumah, kemudian wanita itu uh, dan tidak berhias seperti perhiasan jahiliyah. Kemudian wanita itu hendaklah menutup aurat mereka, mm, menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Kemudian wanita itu janganlah keluar dengan memakai parfum atau minyak wangi ya, dan seterusnya. Ikhwanifiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah kemudian yang kelima adalah Allah melarang seseorang memasuki rumah orang lain kecuali setelah meminta izin. Ya, Nah, berapa banyak kita lihat kasus-kasus di mana ya seorang berzina dengan istri tetangganya atau dengan putri tetangganya atau dengan apa namanya dengan tetangganya karena hal ini karena mengabaikan hal ini karena mengabaikan adat ini yaitu masuk ke rumah orang lain tanpa izin ini adalah satu yang dilarang ya dan ini merupakan e, dan larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin ini salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan seperti perzinahan. Ya. Jadi Allah melarang seorang memasuki rumah orang lain kecuali setelah meminta izin. Demikian pula ketika mereka hendak menemui seseorang. Nah, ini salah satu hikmah dari larangan ini adalah agar pandangan mata terhindar dari perkara yang tidak boleh dilihat. Ya, di samping itu akan menghindarkan kedua belah pihak dari perasaan buruk dan saling mencurigai. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nur ayat 27, يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذن حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memasuki rumah-rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu ingat la'allakum tadhakkarun ya banyak sekali kita lihat kejadian-kejadian di tengah-tengah masyarakat masuk ke dalam rumah orang lain kemudian berzina dengan penghuninya. Ya, baik. E, di sini hendaklah kita perhatikan adab ini. Ya, baik. Nah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya, salah satu e, wasilah yang perlu ditutup adalah berhalwat. Nah berhalwat, ya, hindarilah halwat yaitu berdua-duaan ya dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Allah Subhanahu wa taala telah melarang seorang laki-laki berhalwat berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان أي إلا إلا كان ثالثهما الشيطان Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita. Karena sesungguhnya setan akan menjadi yang ketiga. Pihak ketiganya adalah syaitan. Ya, pihak ketiganya adalah syaitan. Ya, nah demikian. Demikianlah realitanya ketika dua insan berlainan jenis ia telah berani melanggar larangan ini, ya sungguh mereka bisa eh, telah masuk ke dalam perangkap syaitan. Ya mereka hanya tinggal menunggu waktu untuk melangkah pada kemaksiatan yang berikutnya, yaitu perzinahan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sangat melarang ya eh, dengan keras hal ini. Ya beliau sangat eh, sangat keras melarang hal ini. Ya hingga ketika beliau ditanya tentang alhamu ya yaitu kerabat suami seperti adik laki-laki, paman, keponakan dan seterusnya. Apakah mereka juga masuk dalam larangan ini? Maka Rasul mengatakan iya uh, alhamul maut ya. Nabi mengatakan iya kuwat dukhul ala nisa. Hati-hatilah kamu masuk menemui wanita. Maka seorang laki-laki ansa bertanya, "Ya Rasulullah, apa afara'aita alhamwa?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan alhamu? ya kerabat ya kita katakan alhamdulillah dia adalah kerabat suami ya, seperti adik eh, laki-lakinya kemudian pamannya keponakan dan seterusnya maka Rasulullah mengatakan alhamul maut ya alhamu itu adalah maut maut artinya bahaya besar yang bisa menggiring seorang kepada perbuatan zina dan perbuatan zina bisa membuat dia jatuh ke dalam satu hukuman hudud yaitu dirajam hingga mati nah demikian maka dari itu Nabi mengatakan alhamul maut karena kadang-kadang karena seolah-olah tidak berbatas, maka perbuatan ini ya apa namanya mudah untuk terjadi. Ya, nah demikian ya, konfidin. Jadi hindarilah ya al-khalwah, ya berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Kemudian salah satu wasilah yang perlu ditutup eh, yang perlu ditutup agar tidak jatuh dalam perbuatan zina adalah ikhtilat. Allah Subhanahu wa taala telah melarang ikhtilat, percampur bauran laki-laki dan perempuan ya. Nah, akibat buruk dari percampur bauran antara laki-laki dan e, wanita ini ya sudah sama-sama kita maklumi. Kita lihat sekarang ini zaman di mana zaman penuh dengan ikhtilat di mana-mana ikhtilat, maka itu mengundang untuk terjadinya interaksi antara dua jenis ini, dua apa namanya, dua makhluk berlainan jenis ini. Hingga dari situ ya mulailah berlanjut ya hingga akhirnya jatuh kepada perbuatan-perbuatan zina ya maka Allah Subhanahu wa taala melarang ikhtilaf ini ya nah demikian baik ya di antara dalil yang menjelaskan larangan ikhtilaf adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Musa alaihi salam ya Allah mengatakan ini ada satu faedah yang bisa kita petik dari hadis dari ayat ini walamma warada ma'a madian wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim mar'ataini tadudan Qala ma khatbukuma? Qala ta la hatta yusdira ria wa abuna shaykhun kabir. Dan tatkala ia sampai di sumber air, yaitu Nabi Musa sampai di sumber air negeri Madian. Ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang minumkan ternaknya. Dan Nabi Musa menjumpai di belakang orang banyak itu ada dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Maka Nabi Musa berkata, apa maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut usia. Surat Al-Qasas ayat 23. Ya, jadi coba lihat di situ. Ya, dua wanita ini ya tidak mau berbaur ya berikhtilat bercampur baur dengan laki-laki. Ya mereka menunggu hingga para lelaki itu pulang barulah mereka ya memberikan minum kepada ternak mereka. Nah, jadi ini faedah yang dapat kita petik ini dari uh, kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 23 ya dan itu juga merupakan satu keterangan bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan dan melarang ikhtilat bukan hanya pada uh, syariat kita ini yaitu syariat Islam bahkan pada syariat-syariat sebelum kita ikhtilat itu sudah dilarang oleh karena itu dua wanita ini tidak mau berbaur dengan laki-laki yang ya apa namanya dengan kaum laki-laki yang sedang memberikan minum hewan ternak mereka. Ya, jadi ini adalah perkara yang perlu untuk dihindari yaitu ikhtilat. Nah, kemudian yang kedelapan adalah ya salah satu wasilah yang perlu ditutup agar tidak terjadinya eh, apa namanya perbuatan zina atau perzinahan adalah ya Allah Subhanahu wa taala melarang seorang wanita bersafar tanpa disertai mahram. Ya, Janganlah seorang wanita itu bersafar sendirian tanpa disertai oleh mahramnya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, لا يخلون رجلا بامرأة إلا مع ذي محرم. Ya. فقال رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة وقت تبت في غزوة كذا وكذا قال ارجع فحج مع امرأتك. Ya. Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Wala eh, eh, dan eh, dan wala tusafirul ya illa ma'adi ma'adi mahramin dan janganlah seorang wanita bersafar berpergian kecuali bersama mahramnya. Maka faqama rajulun maka bangkitlah seorang laki-laki dia berdiri dan berkata Wahai Rasulullah istri saya keluar untuk mengerjakan haji. Dan saya telah mendaftarkan diri untuk mengikuti peperangan. Peperangan ini dan ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, pergi dan berhajilah bersama istrimu. Jadi di sini kita lihat Nabi mengatakan, La tusafirul mar'ah illa ma'adi mahramin. Ya, janganlah seorang wanita itu bersafar, ya, kecuali bersama mahramnya. Maka ada seorang laki-laki dia meng, apa namanya mengalami satu dilema ya di mana istrinya sudah mencanangkan untuk berangkat haji sementara dia sudah di, mendaftarkan diri untuk mengikuti peperangan ya untuk berperang untuk berjihad lalu dia melaporkan hal ini kepada Nabi maka Nabi menyuruhnya untuk menyertai istrinya coba lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya me, menggugurkan keikutsertaannya di dalam satu peperangan demi untuk menyertai istrinya berhaji ya untuk menjadi mahram bagi istrinya yang berangkat haji. Ini menunjukkan bahwa dilarang secara keras seorang wanita itu bersafar tanpa disertai oleh mahramnya. Baik. Demikian Fanifidin ya. Hmm. Hingga ya di dalam walaupun itu untuk mengerjakan ibadah haji ya. Nah, ya, yang mana Rasul mengatakan bahwa haji itu adalah jihad bagi kaum wanita. Itu pun tidak boleh dilakukan tanpa ya disertai oleh mahramnya. Maka dari itu kewajiban haji atas wanita ini ditambahkan satu syaratnya yaitu ada mahram yang menyertainya. Nah demikian. Jadi salah satu wasilah yang perlu ditutup agar tidak jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang keji ya, seperti zina dan sejenisnya adalah melarang para wanita ini bersafar tanpa disertai mahram. Nah kemudian di antara perkara yang perlu dilakukan untuk mencegah menutup wasilah kepada perzinaan adalah hendaknya para wanita tidak melembutkan suara ketika berbicara. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang seorang wanita melemah gemulaikan suaranya ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya dalam surat Al-Ahzab ayat 32, "Ya nisa'an nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa' in istaqaytunna fala taqba'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun." wa kulna qawlan ma'rufa. Hai istri-istri Nabi, kamu tidak ada seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara. Sehingga berkeinginanlah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucaplah, ucapkanlah kata-kata yang baik. Nah, di sini Allah mengatakan, فَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ Al-khudu' bil-qawl. Al-khudu' fil-qawl. Yaitu lemah gemulai di dalam berbicara ya lemah gemulai dalam berbicara ya ya terkesan apa namanya eh, manja begitu ya ya hingga seolah-olah merayu dan mengajak seorang laki-laki untuk mendekati dirinya ya bisa dapat kita lihat di tengah-tengah masyarakat bahwa banyak ya, eh, perkara ini banyak menyebabkan terjadinya ya hubungan-hubungan yang tidak uh, lazim antara laki-laki dan wanita ya jadi mulai dari apa rayuan-rayuan ya tuturkan apa namanya uh, uh, bicara yang dilemah gemulaikan oleh kaum wanita hingga seorang laki-laki terpancing untuk berhubungan dengannya jadi ini hendaknya di, uh, dihindari dimaksud tunduk dalam berbicara adalah bertutur kata yang dapat menimbulkan keberanian orang ya untuk bertindak yang tidak baik terhadap mereka. Ya, demikian. Baik. Jadi meskipun konteks ayat ini ditujukan kepada para istri Nabi, namun hakikatnya adalah perintah kepada seluruh wanita muslimah. Ya, jadi hendaklah mereka meninggalkan kita agar membersihkan seluruh anggota badan dari zina kecil. Ya, zina kecil. Ya, yaitu ya zina mata, zina telinga, zina tangan dan zina kaki. Ya, Allah dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna Allah kataba 'ala ibni Adam hazzun min az-zina." Adraka dzalika la mahalata. Fazina al-'ain an-nazar, wa zina al-lisan al-mantiq. والنفس تمنى وتمنى wal farju yusad yusuf farju yusaddiqu Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan atas setiap Bani Adam bagiannya dari zina yang tidak boleh tidak mesti ia dapatkan. Artinya mesti ia temui. Ya, maka zina mata adalah melihat. Ya, zina lisan adalah berbicara. Zina hati adalah berangan-angan dan tertarik, muncul syahwat, muncul apa namanya nafsu. Kemudian fark yaitu kemaluan membenarkan hal itu atau mendustakannya, yaitu benar-benar terjadi zina atau tidak. Demikian. Dalam riwayat lain disebutkan zina tangan adalah meraih dan zina kaki kaki adalah melangkah. Jadi ya, artinya adalah anggota badan ini dapat e, ber, apa, berpotensi untuk mengajak seorang kepada perbuatan zina, mata, telinga, lisan, ya, tangan, kaki, Nah, itu semua bisa mendukungnya, ya, mengarahkannya kepada perbuatan zina. Maka hendaklah dia menjaga anggota-anggota badan ini. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita mendekati zina. Maka sudah selayaknya bagi setiap mukmin menghindarkan mata dari bacaan-bacaan ataupun tontonan-tontonan yang tidak senonoh dan segala sesuatu yang bisa membangkitkan nafsu setannya. Ya, seperti misalnya mendengar lagu-lagu murahan dan semisalnya ya atau enggak eh, eh, dan, dan eh, menjauhkan ya, anggota badannya dari hal-hal yang bisa men, men, men, mendorongnya ya kepada perbuatan zina seperti tangan yang meraih hal-hal yang tidak pantas untuk diraihnya dan dipegangnya dan disentuhnya kaki dilangkahkan kepada apa tempat-tempat yang bisa berpotensi untuk men, apa namanya menjerumuskannya kepada perbuatan-perbuatan zina. Nah demikian ya Khanifuddin, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik, hendaklah ini di dijaga yang zina-zina kecil ini karena zina kecil ini akan menariknya kepada zina yang besar ya, Nabi mengatakan wal farju yusabbiku kullahu wa, wa yukadzibuhu maka kemaluanlah yang membenarkan hal itu atau mendustakannya jadi jauhi zina kecil agar tidak terjerumus kepada zina yang besar kemudian yang ke-11 ikhwan zina azan ya Allah wa jami'an Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan kepada para pemuda yang telah mampu ba'ah memberikan nafkah lahir batin agar segera menikah dan memerintahkan mereka yang belum mampu menikah agar membentengi dirinya dengan puasa saum. So, Nabi mengatakan, "Ya masyarakat sabab, ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. man lam yastati' fa 'alaihi bis-saum fa innahu lahu ijab." Nabi mengatakan, wahai para pemuda, siapa di antara kalian telah mampu menikah, ya, telah mampu ba'ah menikah, hendaklah ia menikah. Karena yang demikian itu lebih menundukkan pandangannya. Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fat. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Karena itu adalah tameng, ya, perisai bagi dirinya ya hadis muttafaqun alaih. Jadi menikah merupakan salah satu wasilah untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina. Nah, kalau belum mampu menikah, maka solusinya adalah dengan berpuasa, ya. Solusinya adalah dengan berpuasa bukan dengan melakukan dosa yang lain seperti masturbasi atau onani. Demikian yang Fiddin, azan ya Allah wa jami'an. Jadi ini merupakan tuntunan syariat. Ya Allah Subhanahu wa taala menuntun mereka untuk tidak menunda-nunda pernikahan dengan berbagai alasan yang tidak syar'i. Dia menganggap pernikahan sebagai beban yang memberatkan, ya, sehingga syaitan berkesempatan untuk membelokkan langkahnya. Dan akibatnya ia pun jatuh dalam kubangan yang hina, yaitu zina wal billah. Demikian ikhwan fiddin azan ya Allah wa Nah, kemudian perkara yang perlu dihindari yang ke-10 eh, yang ke-12 adalah hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan. Ya, seperti sekarang ini kita lihat banyak hubungan-hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan, komunikasi-komunikasi, baik itu melalui SMS maupun telepon maupun uh, internet seperti misalnya chatting-chattingan, Twitter-Twitteran, FB FBan dan jenisnya. Ini juga dapat menjurus kepada perbuatan zina. Dimulai dari komunikasi yang terlarang ini hubungan yang terlarang ini hingga akhirnya berujung kepada pertemuan dan akhirnya ber, eh, ber, ber, bermuara kepada perbuatan zina. Jadi ini juga merupakan eh, perkara yang perlu dihindari yaitu hubungan terlarang. Ya, hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan ya komunikasi. Biasanya siapa menjebak dengan alasan-alasan yang klasik misalnya ya ini tujuannya untuk menasihati si fulana atau menasihati si fulan. Maka terjadilah hubungan komunikasi ya mungkin pertama SMS-an, dilanjutkan dengan ya apa namanya uh, telepon-teleponan, kemudian pertemuan dan akhirnya terjadilah perzinahan. Atau sekarang ini ya wasilah begitu dimudahkan bagi manusia hingga kadang-kadang tidak uh, menjaga batas-batasnya. Ya, ya kita lihat di sini misalnya berapa banyak kasus-kasus ya apa namanya anak gadis dilarikan orang melalui uh, hubungan yang mereka bina melalui Facebook ataupun Twitter dan jenisnya. Jadi ini perlu diperhatikan ya khususnya pada zaman sekarang ini. Hendaklah hal-hal itu benar-benar dibatasi ya, sesuai dengan fungsinya. Ya janganlah ya itu justru menyeret kita kepada perbuatan-perbuatan yang hina dan keji ikhwanifiddin. wa Nah itulah dia beberapa paparan singkat tentang perkara-perkara yang selayaknya diperhatikan oleh setiap insan mukmin dan mukminah agar dia tidak terjerumus kepada perbuatan yang keji wallahu a'lam bishawab nah demikianlah ikhwan azan ya Allah wa dosa besar yang ke-10 yaitu perbuatan zina yang harus kita jauhi bukan hanya melakukannya tapi juga wasilah-wasilah yang bisa menjurus kepada perbuatan zina tersebut la taqrabuz zina innahu innahu sa'at fahishatan wa sa'at sabila dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Inna hukana fahidatan wasa asabila. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan eh, hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimin. Innahu huwal ghafurur. Ghafurur rahim. Baik, terima kasih untuk Ustadz yang telah menyampaikan kajian di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap ilmu yang Ustadz sampaikan kepada kita. Dan ikhwatal iman untuk berikutnya di beberapa menit ke depan kami akan lanjutkan sesi kajian kita dengan tanya jawab dan e, kami akan angkat beberapa pertanyaan yang datang melalui pesan singkat. Yang pertama dari saudara e, Sony di Kalimantan Timur yang bertanya, e, "Ya Ustadz, bagaimanakah hukumnya orang yang pernah berzina sekarang sudah bertobat dan menyesali perbuatannya, akan tetapi e, belum ada E, ketenangan karena belum dihukum atau belum mendapatkan hukuman sesuai syariat Islam yakni dengan uh, eh, dirajam eh, uh, bagaimanakah apakah apakah dengan tidak uh, mendapatkan hukuman rajam masih tetap Allah akan ampuni uh, mereka yang uh, berdosa telah berzina mohon penjelasan Ustaz jazakallah khairan Baik ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam kitabnya ya, ayat yang kita bacakan tadi di dalam surat Al-Furqan ayat 68, 69, 70. Allah mengatakan walladzina la yadkhuluna ma'allahi ilaha Kemudian Allah mengatakan wala yaznun, tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukannya, zina itu yalqa atama, dia akan mendapatkan balasan akibat dosa yang dilakukannya. Yudha'af lahul adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana dan dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat dan dia akan kekal dalamnya dalam keadaan terhina illa kecuali kata Allah Subhanahu wa taala jadi Allah masih membuka pintu taubat kepada orang-orang yang melakukan tiga dosa besar yang disebutkan dalam ayat tersebut yaitu syirik membunuh jiwa tanpa hak dan berzina illa man kecuali orang-orang yang bertaubat wa amana wa amila amalan shalih lalu dia beriman dan beramal saleh diiringi taubatnya itu dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Dan mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan ganti perbuatan-perbuatan buruk mereka menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Atau maksudnya adalah Allah akan ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Ya Allah Allahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya Maha Penyayang ya lagi Maha Pengampun ya maha pengampun lagi maha penyayang ya jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesempatan bagi uh, orang yang jatuh dalam dosa-dosa itu untuk bertaubat atau batu tajib rumah qabla taubat itu akan menghapus apa-apa yang ada sebelumnya dengan catatan dia meng menyertai ya taubatnya itu dengan iman dan amal saleh yaitu ya dia memenuhi syarat-syarat dari taubat ya yaitu diantaranya adalah dia menyesali perbuatannya dia segera meninggalkannya pada saat itu juga kemudian dia berazam untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang ya nah demikian nah dia, dan uh, apa namanya kita katakan uh, taubat yang nasuha itu ada ciri-cirinya ada tanda-tandanya ya di antara tanda dan ciri seorang yang sudah bertaubat adalah dia ber, bergairah dan bersemangat untuk menekuni agamanya. Nah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Diiringi dengan iman dan amal soleh, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ya selama ini ya perkara yang benar menyeretnya kepada perbuatan keji itu adalah karena kejahilannya terhadap agama yang membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari amal yang saleh maka ya, salah satu tanda orang yang telah bertobat dengan taubat dan nasuha adalah yang pertama dia memiliki semangat untuk menekuni agama. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kemudian dia menjaga lingkungan dan pergaulannya. Dia tidak bergaul kecuali dengan orang-orang yang soleh. Nah demikian. Dia menjauhi perbuatan apa namanya pergaulan-pergaulan yang yang apa namanya yang buruk yang yang itu bisa uh, mungkin itu salah satu sebab yang di, uh, menyebabkan dia terjerumus kepada perbuatan zina. Kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh. Nah demikian Allah alam bisawab. Meskipun dia belum melaksanakan ataupun ya tentunya uh, pelaksanaan hukum rajam itu bukan dia yang melakukannya, ya bukan apa namanya bukan pihak-pihak uh, pihak tertentu ya apa namanya uh, yang melakukannya tapi eh, hukum kerajaan itu, ya hukum hudud itu hanya boleh dilakukan oleh ulil amri. Dan jika ulil amri tidak melakukannya, bukan berarti dia terhalang untuk taubat. Dia tetap harus bertaubat. Ya, adapun hukum hudud itu itu adalah merupakan hak dari ulil amri. Ya, ulil amri lah yang melakukannya. Kalau tidak dilakukan maka itu bukan merupakan uh, apa namanya? Eh, kewajibannya ya bukan merupakan uh, beban atasnya ya dan tidak jangan membuatnya tertunda uh, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala nah demikian ya jadi uh, janganlah dia merasa wah taubat saya belum sempurna ya dengan tidak dijalankannya hukum hudud karena hukum hudud itu yang menjalankannya bukan dia bukan keluarganya ya bukan apa namanya bukan ke, apa namanya kepala, kepala adat atau jenisnya atau bukan ustadz ya bukan ulama juga tapi waliul amri nah demikian Allah a'lam bishawab baik Terima kasih atas uh, jawaban yang Ustaz sampaikan. Berikutnya dari pesan singkat dari pendengar kita di Jakarta yang bertanya, "Ya Ustaz, uh, beberapa kali terbetik di uh, keinginan saya untuk berzina karena merasa tidak terpenuhi hasrat biologis dari pasangan." Apakah ini termasuk ke dalam uh, zina hati yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dosa atas hal tersebut? Mohon penjelasan Ustaz jazakallahu khairan. Ya, keinginan-keinginan seperti itu, dorongan-dorongan syahwat seperti itu pada masa sekarang ini, pada masa sekarang ini itu adalah suatu hal yang ya kita bisa kita katakan hampir tidak bisa dihindari ya, kecuali bagi orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan zikrullah ya dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila hati itu sedang lalai, sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari zikrullah, maka disitulah syaitan memasukkan bisikan-bisikannya, was-wasnya. Ya, apalagi ada di sana faktor-faktor yang mendorong seperti misalnya tidak terpenuhinya kebutuhan batin ya ataupun lain-lainnya atau uh, kita katakan uh, eh, wasil uh, apa namanya sarana-sarana ataupun ya pintu-pintu zina yang uh, apa namanya uh, terbuka lebar pada masa sekarang ini dan hal-hal yang mendorong ke sana ya kemana-mana dia lihat wanita-wanita yang pamer aurat ya foto-foto wanita ya gambar-gambar wanita yang merangsang dan seterusnya yang pada masa sekarang ini sangat sulit untuk dihindari ya, ya nunduk payah meleng juga payah, lihat kemana-mana payah kan begitu ya, susah. Artinya apa? Semua hampir di semua tempat ada di sana dorongan-dorongan ya untuk melakukan hal-hal tersebut. Ya, nah maka di sinilah pentingnya kita tetap membentengi diri dengan Allah Ya, hati tidak lalai ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah ya sebenarnya ya uh, untuk zaman sekarang ini kalau nggak perlu gali ya amannya tidak keluar rumah kecuali ada kepentingan dan kewajiban kita untuk keluar rumah seperti mencari nafkah dan seterusnya. Ya, hindarilah yang namanya cuci mata karena itu sebenarnya bukan cuci mata tapi zina mata ya lebih tepatnya. Jadi ya. hendaknya itu semua dihindari agar hati tidak apa namanya dirongrong oleh setan dengan keinginan-keinginan seperti itu. Sibukkanlah hati dengan dikeluar, dengan ilmu, dengan Al-Qur'an dan jenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik, terima kasih atas jawaban Ustadz. Berikut dari pesan singkat kembali dari pendengar kita dari uh, Bapak Ari di uh, Jakarta yang bertanya, Ustadz uh, bagi orang yang berzina kemudian mendapatkan anak perempuan dari hasil zina tersebut, siapakah yang berhak untuk menikahkan anaknya? Uh, anak per, uh, maksudnya anak perempuan tersebut apakah uh, bapaknya yang menzinahi ibunya tersebut atau kasih apa demikian Ustaz? Allah alam saya nggak tahu itu nanti kita, nah. kita berikan jawabannya pada pertemuan yang akan datang. Baik, baik terima kasih. Baik. Kemudian dari uh, pendengar kita, Saudari Maisa di Kampung Baru, Sumatera Barat dan Saudari Maratus Soliha yang bertanya hal yang sama. Ya Ustaz, bolehkah bagi eh, wanita keluar rumah memakai jilbab tetapi e, juga dengan menggunakan bedak, kemudian celak mata dan e, lipstick walaupun tipis. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, Ya tentunya ini juga termasuk berhias ya yang yang bisa memancing eh, kepada perbuatan-perbuatan yang yang kecil ya hendaklah dia jauhi ya apa namanya berhias berhias eh, perhiasan seperti itu atau berhias seperti itu ketika ia keluar rumah ya berhias seperti itu ya hanya boleh dia lakukan di hadapan suaminya atau untuk suaminya janganlah dia lakukan itu untuk ya, orang eh, laki-laki yang yang apa namanya bukan mahramnya ataupun orang-orang di luar ya tentunya itu dapat menimbulkan fitnah ya itu dapat menimbulkan fitnah bahkan itu mungkin fitnahnya lebih besar lagi itu ya nah demikian orang-orang akan tertarik untuk melihat menyorotkan pandangan mata kepadanya dan akan timbullah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan nantinya Allah alam jadi dia hendaknya dia hindari itu ya. Hmm. Baik. Terima kasih atas jawaban Ustadz dan e, kami angkat pertanyaan satu terakhir saja dari pendengar kita dari dua penanya yang bertanya hal yang sama. Ya Ustadz e, eh, yang saya rasakan bahwasanya saya lebih tertarik dan e, muncul syahwat saya ketika melihat e, wanita muslimah dengan menggunakan e, pakaian yang sempurna dengan menutup aurat. E, mohon nasihatnya, apakah ini sesuatu yang di luar fitrah saya ataukah bagaimana Ustaz? Sementara ketika melihat wanita yang uh, berpakaian minim tidak tidak terpengaruh apa-apa. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, sama saja. Ya, baik itu syahwat muncul ketika melihat wanita yang telanjang maupun yang berpakaian. Ya, itu semuanya dilarang. Itu semua termasuk bisikan-bisikan setan, perangkap-perangkap setan, talbis iblis. Ya, atas seseorang ya untuk jatuh kepada perbuatan zina wal billah maka hendaklah dia hindari itu. Karena Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi hindarilah zina-zina kecil agar tidak jatuh pada zina-zina besar. Zina-zina kecil yang dimaksud adalah zina ya mata, ya zina mata kata Nabi, uh, zina lain an-nazar. Zina mata itu adalah melihat, ya, jaga pandangan, ya, jaga pandangan kita. Nah, kalau demikian halnya, ya, maka kita perlu pembersihan hati, membersihkan hati kita, membersihkan mata kita dari eh, hal-hal uh, semacam itu. Dan tepislah ya eh, keinginan-keinginan syahwat yang yang negatif itu, fiktor, pikiran-pikiran kotor. Nah, itu kadang-kadang karena mungkin jauhnya kita dari zikrullah. Maka pentingnya zikrullah itu dengan tiga dimensinya, dikir dengan lisan, dikir dengan anggota badan, dan dikir dengan hati ya bukan hanya dikir dengan lisan saja tetap tetapi mata jelalatan kan begitu ya hingga akhirnya fitnah juga masuk ke dalam hati jadi tutup semua saluran-saluran setan itu dengan zikrullah ya Rasulullah SAW Alaihi telah mengumpamakan zikrullah itu seperti benteng yang dapat membentengi manusia dari serbuan-serbuan setan jadi setan masuk ke dalam manusia itu melalui banyak cara melalui banyak pintu ya melalui hatinya melalui pandangannya melalui lisannya melalui ya semuanya maka hendaklah dia jaga itu dengan zikrullah nah demikian ya, sibukkanlah diri dengan hal-hal yang ya bermanfaat ya ya hal yang berfaedah ya hingga teralihkanlah ya pikiran-pikiran kotor itu nah demikian ya bisikan-bisikan dan was-was dari setan seperti itu wallahu a'lam Nah, pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita Ustaz di pagi ini dan ada kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita silakan. ya dosa salah satu dosa besar yang diharamkan di dalam Islam yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya yaitu zina. Ya. Eh, zina ini adalah satu perbuatan yang sangat keji yang bisa mengundang hukuman di dunia dan di akhirat, bisa menyebabkan kerusakan di dunia yang merusak hubungan di antara manusia, yang bisa merusak ya apa yang kita katakan akhirat seseorang, mendatangkan adat yang pedih baginya di akhirat kelak. Maka dari itu hendaklah ia hindari ya, dari perbuatan zina ini. Kemudian juga hendaknya dia menghindari diri dari perkara-perkara yang bisa menjurus kepada zina. Ya, wasilah-wasilah kepada zina tersebut. Ya, wasilah-wasilah kepada zina tersebut. Nah, kemudian juga hendaklah dia menghindari zina-zina kecil agar tidak terjerumus atau tergelincir kepada zina-zina yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikianlah Ikhwanifidin ya pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, yang benar datangnya dari Allah dan dari dan yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim.